warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Yahdu alaihim ayatih wa nu'allimuhul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan semua keluarga kita dari segala keburukan dan menyelamatkan dari segala fitnah serta semoga Allah buka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rahmat kepada kita dan kepada semua keluarga kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Dalam kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari asyaratu asya min asbab Rotul doa ada sepuluh perkara yang menjadi sebab tertolaknya doa ada sepuluh sebab yang ada sepuluh perkara yang menjadi sebab tertolaknya doa. Hari ini kita masuk di dalam sebab yang kesembilan. Sebab yang kesembilan adalah beliau berkata wa akal ni'amallah amallah walam tuatu syukrahu. Ya kalian memakan nikmat-nikmat Allah. Kalian menikmati semua kenikmatan-kenikmatan dari Allah Ta'ala. Namun kalian tidak menunaikan syukur kalian kepada Allah. Menikmati semua kenikmatan merasakan semua kenikmatan namun tidak menunaikan rasa syukurnya kepada Allah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang menyebabkan kalian doa-doa kalian tidak diterima itu adalah kufrun nikmat. Napa kufrun nikmat ini? Mengkufuri nikmat Allah mengkufuri nikmat Allah Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Maka dalam kesempatan pagi ini kita akan bahas beberapa poin berkaitan dengan masalah tersebut Nikmat itu dibagi menjadi dua. Nikmat dibagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan nikmat mutlak. Nikmat yang mutlak. Ini yang pertama. Nikmat yang mutlak. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, an-nikmah nau'aini. Nikmat itu ada dua macam kata beliau. Yang pertama nikmat mutlak, nikmat mutlak. Yang kedua disebut nikmat muqayyadah nikmat muqayyadah. Nah, apa perbedaan nikmat mutlak dengan nikmat muqayyad itu? Adapun nikmat mutlak Adapun nikmat mutlak itu adalah nikmat yang dikhususkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, nikmat yang meliputi nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi. Disebutkan oleh beliau an-nikmat al-mujibatu lisa'adati al-abadiyah. Nah, jadi nikmat mutlak itu nikmat yang mendatangkan pelaku-pelaku kenikmatan, penerima-penerima nikmat itu mendapat kebahagiaan, disaadah. Mendapat kebahagiaan al-abadiyah, nikmat yang abadi. Nah, nikmat yang abadi ini meliputi dua kehidupan. Nikmat yang meliputi dua kehidupan. Yakni yang pertama nikmat dalam kehidupan dunia Yang kedua nikmat dalam kehidupan akhirat Itu yang disebut dengan nikmat mutlak Nikmat yang mendatangkan rasa kebahagiaan yang abadi yang al hakik yang hakiki nikmat yang sebenar-benarnya nikmat niku. Nah, apa yang disebut nikmat abadi niku nikmatul Islam, nikmatul hidayah, nikmat berupa nikmat keislaman dan nikmat berupa nikmat hidayah. Nah, inilah nikmat yang di setiap hari kita minta kepada Allah. Saya ini adalah nikmat yang setiap hari kita minta. Ini nikmat khusus. Nikmat yang tidak terbatas hanya dunia saja. Namun melampaui beda nikmat dunia dan juga nikmat akhirat. Ini ya ini yang kita tiap hari minta kepada Allah. Tiap hari kita berdoa kepada Allah. Minta diberi nikmat ini. Nikmatul Islam, nikmatul hidayah. Di mana kita berdoa di ayat yang kita setiap hari minta nikmat ini. Di surat apa biasanya, Pak? Tiap hari kita berdoa, tiap hari kita minta nikmat ini. Surat Al-Fatihah. Wonten ini ayat yang ketujuh nih kok Ayat 6 kali ayat 7. Di situ Allah berfirman, di mana kita berdoa di ayat itu yang pertama, Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين untuk doanya. Di ayat 6 kita berdoa, Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ihdinas siratal mustaqim. Niki sampun kula terangaken masuk siratal mustaqim niku napa kemawon satu Islam, dua Al-Qur'an, Tiga sunnah Nabi yakni mengikuti jejaknya Rasulullah, mengikuti sunnahnya Nabi dan melamalkannya. Kemudian yang, ke yang keempat adalah mengikuti jejaknya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikat daripada jalan yang lurus. Nah, lalu dipun jelas nih dalam sing lurus itu dalam sing kepiye. Jalan sing lurus niku jalan yang bagaimana kita lanjutkan di ayat yang ketujuh pada surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta ah, yang aku minta jalan yang lurus itu adalah siratul ladina an'amta alaihim jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka nih Pak ya jadi kudu ngerti aduh itu lagi mau copo to jadi, Ojo sampai menjaluk gak ngerti sing Hah? Gak ngerti sih dijaluk. Itu doa yang luar biasa kita. Aku beri petunjuk kepadaku yaitu jalan orang yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Nikmat apa ini, Pak? Tuh, dipun terang nih. Siapa orang-orang yang diberi nikmat yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah ayat 7 niku dipun nih wonten gene surat An-Nisa. Monggo. Dibuka surat An-Nisa ayat 69. Mulai ayat 68 69. Ye, menawi boten keberatan, menawi boten keberatan. Barangkali ke depan bisa bawa mushaf atau HP pas bukanya itu dibuka bareng-bareng. Niku luwe ngaji ini. Cek ketok rada temen ngono lho. <laughs> Sepurane sing akeh kok patek temen kok akhire sampe. Ya mungkin lho niki kudu tenanan ngaji kan yang betul apa dulinan banyak. nambahnya. cek ketok serius ngaji. ini. Bon, wonten gini surat An-Nisa ayat itu mau 60 sebenarnya kan padha nyimake wah coba nikmat. Bon. Mari kita simak ayat 8. Eh, ayat 6 8. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Yeah. إيه. Konten sih bawa terjemah. Dadah. Monggo. Artinya siapa yang di Allah dan Rasul mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi oleh Allah, ya. yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Hmm. Mereka itulah teman yang sebaiknya. Insyaallah. Oh, Ayat 68 kita simak. Walahadainahum siratan mustaqimah dan sungguh kami beri petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Lalu dipun sebutakan ayat 69. Orang-orang yang dijamin Allah diparingi jalan yang lurus itu siapa? Disebutkan oleh Allah, wa Nah, mulai menjelaskan barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul disimak nih Pak. Sing sapa wong taat ning Gusti Allah lan taat ning Kanjeng Nabi dua kelompok ini apa kata Allah? Faulaika. Mereka itulah. Oh, mereka ini kembali ke siapa? Ke kita. Masya. Sing temen. <laughs> Ayo, mereka ini kembali siapa? Nah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, kalau kembali kepada kita pertanyaannya, kita ini termasuk yang taat apa enggak? Ya setengah taat sama kan orang. Wong asline ora sing taati. <laughs> Iya, Gimana? Nah, jadi kalau kita ingin menjadi kelompok ini harus mengikuti jejak mereka. Konsekuensinya nggak benar. Makanya dipun sebutakan, sing ne, wong sopo ae eh, tidak peduli jenengan saking undi dari mana kabila apa negara mana kelompok mana tidak peduli barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul maka mereka ini akan bersama-sama. Oh, ini jaminan. Mereka ini akan bersama-sama. Maksudnya apa? Dikumpulkan bareng-bareng terhadap orang-orang yang telah kami beri nikmat atas mereka. Ini yang kita minta tiap Jadi kita itu setiap hari minta kepada Allah supaya kita ini dikumpulkan oleh Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, siapa yang sudah dijamin oleh Allah ini yang nanti harus kita ikuti tunggal minan nabiyyin satu dari golongan para nabi. Yuk, ikuti jejaknya para nabi. Dan kita yang jelas sudah mengikuti jejaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bodileng eling ini pak. Jadi nabi-nabi yang ada itu yang kita ikuti jejaknya siapa? Rasul kenapa? Karena seandainya nabi-nabi yang terdahulu itu datang hari ini, maka nabi itu harus mengikuti Rasulullah SAW. Wasallam. loh. Jadi kalau nabi-nabi yang terdahulu seandainya ada, lalu datang hari ini, datang ke tengah-tengah kita, maka mereka wajib mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita mengikuti jejak beliau. Satu, ini orang-orang yang sudah dijamin diberi nikmat oleh Allah. Nikmat al-abadiyah, nikmat yang abadi, al-haqiqiyah, nikmat yang sejati nikmat yang sejati yaitu dari kalangan para nabi satu yang kedua siapa wasidikin orang-orang yang cinta dengan kebenaran ini mulai begini mulai ditakoni awak dia benar-benar mencintai kebenaran nah Ya Ustaz, saya mencintai kebenaran Kebenaran sendiri <laughs> Ayo masih ingat kebenaran ada berapa? Wali. <laughs> Ini katanya daftar cerdas cermat. <laughs> Ayo kebenaran ada berapa? Ada di tiga sisi bener karpe. Nah. Loro bener menurut wong Oke. Telu bener menurut Allah dan Rasul. Ada tiga macam kebenaran. Satu, benar menurut lali bisa ya Allah. dibahas. Satu benar menurut KPDW. Ada tipe seperti ini? Oh, lengkap ternyata. Tadi anak wong urip iku nek gawe ya sak RT menurut dia benar. Hmm. Makanya mau ini kini urip ini masyarakat gak cocok. Mesti patuh. Dan orang sing wani ngelingno. Percatos mboten. Dadi anak-anak wong nguwun sak kawarpe dhewe gawe kurungan PT, gawe kurungan kucing, nom mandur, bangun sak karepe dhewe. Kalau di tanah tangannya sendiri nggak masalah. Lain hidup di masyarakat tanah sudah terbatas dan kita ada lingkungan, yo ya, gak oleh sakarate. Tapi ada tipe-tipe seperti ini tuh wonten tak? wonten. Wis pokoknya tanah kosong dibuni ngoten <laughs> Wis repot musuh ini repot. Mestinya tindakan apa-apa jarang yang mau mengingatkan. Kenapa? Ayo kenapa? Mesti gege. Engkok paitu paiton, eling no tonggo ngono mau eling no dewi. Ngono biasa. <laughs> Ini pengalaman kita Pak masyarakat ini. Itu satu, benar menurut diri. Dan ini ada, ya gitu. Bukan tidak ada kita bahas itu. Yang kedua benar menurut orang banyak. Lah benar menurut orang banyak niki iso jadi dunia politik di voting kebenaran itu. Nggih mboten? Lah, nek niki diikuti belum tentu benar, sebab kebanyakan manusia itu rata-rata mboten benar. Quran ingkang matur niku. Sampeyan tingali mangke ini kamus Al-Qur'an. Kamus Quran sampeyan buka. Nggih, menawi saged jenengan buka kalimat bal aksaruhum. Napa? Padosin ini kamus Al-Quran Bal aktaruhum Bahkan kebanyakan manusia nah, Nek pak Antara syukur kali sing kufur Kata sing bumi Sing taat kali sing bantah Sing berilmu kali sing buat ngerti Sing tunduk kali sing ngeyel Sing lembut kali sing kasar Itu aksar. Kamus Al-Quran mengatakan. Kebanyakan orang. Ya, bukan. Hei, ini gak percaya nanti. 17 Agustus sampai izin ngadakan pengajian Di voting mangke Sing pengajian, sing usul pengajian anak wong pira, sing usul orkesan anak wong pira. Ayo. Ayo didu ayo, percaya mboten Percaya napa mboten? Suka nggak suka dengan alami itu. Makanya kalau jumlah banyak dikatakan kebenaran rusak. Rusak. Makanya ini Quran ditegaskan wa intuti aksaroman fil ar yubilluka an jika kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. kok Gusti Allah sing dawuh. Surat apa ya? Surat Al-Qur'an. Dole ana dhewe. <laughs> Ayo wa in tuti aksara man fil ard yudillu an sabilillah Ini Quran kan dawuh jika kamu mentaati ya kebanyakan orang jika kamu mentaati kebanyakan manusia niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan apa dari jalan yang benar jika kamu mentaati kebanyakan manusia. Insya Allah ngeri ini kita. Ya, Bentar, jadi tenang. Niku sakit tingali wonten gene surat Al-An'am Surat 6 116. Surat 6 116. Nah makanya kula suun dengan berharap niku wau menawi sakit saya sakit memadukan kok baik Quran kula bedo karo sampean. <laughs> Kuwatir kan ngoten. Iku paling Quran bedo satro. <laughs> Kuwatir lah ngoten. Nah, nek jenengan gawe Quran kan bisa ngontrol ya, gak podo Quran iki. pun sepanjang ya, surat pinten mau? Surat Al-An'am ayat 116 dan 117. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Sabun Monggo Pak. Monggo. 116, 117. Ini leres, langsung terjemahan Ibon. Jika kau mengikuti kemauan kebanyakan orang, hmm? hampir hidup ini, dalam urusan agama, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan kemudian Allah. Mereka hanya mengikuti kesakaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Insya Allah. Terus? Hilang. Monggo dilanjut kalau ada. Hmm. Tuh. Oh. Jika kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi dari orang-orang yang kufur kepada Allah, ya, maka mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena orang-orang yang kufur, yang ingkar, yang membantah, yang mengikuti awan nafsu itu hanya mengikuti dugaan-dugaan dan melaksanakan kebohongan-kebohongan. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah itu lebih tahu siapa orang yang tersesat dari jalan Allah dan siapa orang yang mendapat hidayah. Pun kita lanjutkan kembali surat An-Nisa ayat ini loh. 60 Berarti golongan enggang nomor kali yang diberi nikmat oleh Allah yaitu orang-orang yang mencintai keben kebenaran. Yang ketiga, golongan orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid jadi mati syahid itu nanti macam-macam Pak bentuknya. Ada yang mati syahid itu karena jihad fisabilillah. Ada orang yang mati syahid itu di luar jihad sabillillah Itu ada. Artinya orang yang mati syahid di luar perang ini derajatnya gitu loh. Mendapatkan nilai derajat orang-orang yang syahid yang sahih. Apa saja di antaranya? Satu mati karena sakit perut. Ya, sakit perut diare dan sejenisnya. Pokoknya sakit di dalam perutnya. Tapi ini jangan dijadikan dalil. Enggak suaminya sakit perut terus bisa semenjak wis usah diobat oh iya, no ya oleh mati sahid ya. Saya nggak kepingin saya, aku kepingin dengan itu mendapat pahala yang besar. Terus kau usah berobat ya ya. <laughs> Ini satu, kemudian mati tenggelam, mati terbakar, mati karena melahirkan, mati mendapat musibah karena apa ini e, reruntuhan Nah, gedung satu misal. Nah ini diantara orang-orang yang meninggal mendapatkan derajatnya orang yang mati syahid. Itu kelompok yang ketiga, yang ketiga. Yang keempat, golongan orang-orang yang diberi nikmat itu adalah as orang-orang yang soleh, orang-orang yang lurus, orang-orang yang ikhlas di dalam beragama. Nah, lalu setelah disebutkan demikian, wahasuna Ula, ika Mereka itulah sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak Ibu-ibu, berarti nikmat yang dimaksud di sini bukan sekedar nikmat materi. Tapi nikmat yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah Ayat 7 Orang-orang yang diberi nikmat itu adalah Nikmat al-Islam Nikmat al-Iman Itu yang kedua Kemudian ada pula yang menafsirkan Yang dimaksud nikmat di situ dua satu ilmu yang bermanfaat Yang kedua amal soleh Itu yang dimaksud dengan nikmat Kita simak surat 10 Niki biar jelas kalian jenengan langsung tahu kalimatnya, tahu ayatnya, tahu bunyinya. Niku jauh lebih bagus. Buka surat 10 ayat 58. Surat 10 ayat kita mau 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Iya. Ada yang sudah ketemu? Ya. Mm-hmm. Ya, Masya Allah. Katakanlah Muhammad, sampaikan Muhammad kepada umatmu dengan karunia dan rahmat Allah. Ada dua. Dengan karunia dan rahmat dari Allah. Fafidhalika falyafrahu. Maka kalau kalian sudah mendapatkan dua perkara ini, hendaklah kalian berbahagia. Faliyat rohu, hendaklah kalian berbahagia dengan dua karunia dan rahmat Allah ini. Maka karunia dan rahmat Allah itu khairun lebih baik mimma yajma'un dari apa yang engkau dikumpulkan. Artinya nikmat Allah yang berupa dua macam karunia dan rahmat Allah itu jauh lebih utama dibandingkan dengan nikmat materi. Mari kita simak bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini. Nomor setunggal di dalam tafsir Jalalain. Nah, jadi wong pondokan Jalalain. Iki gak podo karo len, Mungkin lain len-lenan yang paling grupe Jaya Len. Bon, Jalal lain itu nama ulama. Jalal ada dua, Jalal lain. Makanya waktu ini disebutkan oleh Imam Suyuti ya Jalaluddin Suyuti yang satu Jalaluddin siapa nah, itu dua imam itu makanya disebut dua jalal disingkat jala lain jadi kan mungkin punya tafsir nih tapi jalan lain Wonten ini tafsir jalan lain niku dipun sebutaken yang dimaksud mikir tafsir ayat 58 tadi ini, Sing dimaksud fadlillah iku apa? Sing dimaksud rahmat Allah itu apa? Disebutkan oleh Imam itu dalam tafsir ini jalalan ini wonten Yang pertama al-Islam, yang kedua Al-Qur'an. Jadi nikmat Islam dengan nikmat al Artinya hatinya menerima Islam dan hatinya mau menerima Al-Quran. Yang namanya menerima itu apa? Mau menerima itu, mau menerima aturan yang ada dan dijalankan aturan itu jadi menerima itu maka. itu menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nomor kali As-Sa'di As-Sa'di Yang dimaksud Fadlillah Karunia Allah Itu wal Quran Adapun yang dimaksud rahmat Ad-dinu wal iman Agama dan keimanan nah, Itu karunia Makanya dipun sebutakan saat mangke, monggo dipun simak ayat berikutnya. Niki penjelasan-penjelasan menguatkan ayat yang satu dikuatkan dengan ayat yang lain. Monggo dipun simak surat 3164. Surat pinten? Surat 3 ayat berapa? 164. 164. Jadi ingin bukan rahasia besar bagi kita semuanya Allah paring dua nikmat yang besar kepada kami Allah memberikan karunia yang besar kepada kita Dengan dua bentuk karunia Mari kita simak 164 dari surat Al-Imran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Wahyul Tauhiyah Roman hmm. Beriman Allah Yang kepada yang Betul Kemudian hmm. Iya Meskipun mereka Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Apa bentuk karunia itu? Ketika Allah mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul itu karunia yang besar. Nikmat yang agung, fadilah yang tidak terbanding, yaitu ketika Allah utus seorang Rasul. Makanya datangnya Nabi itu karunia. Datangnya Nabi itu anugerah yang sangat besar kepada orang yang beriman. Itu. Kemudian Nabi itu membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kitab-kitab kepada mereka. Kita mendapat ilmu atas nikmat ini. Berarti wonten kalih satu, diutusnya Rasul. Yang kedua, diturunkannya al Nah ini awak dewi sakit bayang nih Pak Kita sakit bayang nih Seandainya hidup ini Nabi nggak ada Quran nggak ada Kira-kira beribu, Kira-kira beribu. Nabi nggak ada, Quran nggak diturunkan Kira-kira beribu. Hidup kita ini ya nomor. Noto urip niki pripun? Gak ono petunjuk Pak sing jelas. Orang berjalan mengikuti keinginan apa? Sakar dewe. ini, kan kula kula tawari di bulan yang sebelumnya itu. Dua bulan yang lalu kalau tidak salah. Neng jenengan seiling loh. Soalnya jenengan itu Aku gak pelek muni misalnya. ya, kan masih ingat. Jauhi hawa nafsu, ikuti syariat. Kan betul. Nopo sih Ustaz? Apa sih dampak buruknya kalau kita mengikuti hawa nafsu itu apa sih dampak buruknya? Kan nanti kalau uji nyali Ayo, nek boten keberatan takmir masjid sini. Nah, niki hari akad pas niki manggil. Nek jenengan kerso, Mari pengajian nanti sepakat turunan pergi ke Gading Fajar. Ini Gading Fajar niku pojok kidul niku wonten tiang profesinya itu menyelamatkan doka. Wonten ta? Kula tahu numpak kali. Kula dampingi anak saya naik dokar nih. Sak puteran itu waktu itu lima belas ribu Kalau sekarang mungkin 25 Eh 20, 25 lah Sak puteran itu Men jenengan kerso sampean bayar satu seket tambah sawenan ya. Sawenan. Pun Pak, biasanya kan selawe. Biasanya kita selawe perkiraan dua lima. Sekarang saya bayar per orangnya 150. Nah, kira-kira pian, ini purun apa tuh? Biayanya selawe dibayar satu seket per orang, per orang. Kalau jaringan naik nanti lima orang, berarti satu seket ping lima. Pun. Tapi minta syarat, Nopo syaratnya tali kekangnya jangan dipegang. Tali kekang kuda, kuda lalu tali kekangnya. Nah, niku syaratnya ojo oh, dijaga, tidak boleh dipegang. Pun kersane jarang, bikin melaku sak Insya Allah jenengan pagi naik, sore viral insya Allah. Takmir masjid tangga suami diseret jarang. Itu kalau panjenengan ngerti jawaban langsung. Apa resiko mengikuti hawa nafsu? Itu langsung dijawab lagi. Jaran itu nek melaku ngikuti nopo. Jaran kuda kalau jalan itu ngikuti apa? Kalau tali kekangan kudanya nggak dipegang. Kira-kira melayu ini nanti nih kita. Melayu ini tembuti nih kita nih. Umpama ini jalan loro, kira-kira sejalan terus nopo berkengkeleng nanti itu. Itu kalau dengan ingin tahu jawaban. Apa sih ini mengikuti hawa nafsu? Numpak oh, jarang langsung jawaban itu. Makanya coba, ngerti? Jadi saya ngerti, oh ini toh. Langsung viral, insya Allah viral, insya Allah viral. Nah, ku langsung ngerti jawaban. Itu resiko ketika kita mengikuti hawa nafsu. Cek ngerti jawaban ini langsung. Benar loh Pak? Cek ragu-ragu. Nah, ini kan dalam keraguan ya. ini mari kita langsung adus-adus. Siapkan badan, siapkan jasad, siapkan doa. <laughs> Langsung setelah mandi bersama nanti jam 9 kita mulai eksekusinya. dan langsung viral Pak, langsung viral sudah. Dijamin sudah. nah, <laughs> itu Itulah fungsinya Al-Quran diturunkan fungsinya Nabi diutus. Makanya wonten gini ayat itu disebutkan Nabi datang itu dalam rangka untuk mengajari kita, didik kita, gitu loh. Lalu ambil pelajaran dari Nabi itu ikuti petunjuknya, kamu akan selamat. Itu yang disebut dengan pengikut kalau kita mengikuti aturan dan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Walaupun jenengan itu ada di depan Nabi dan jenengan sakar PD ya tidak disebut sebagai pengikut Nabi. Diarani pengikut itu kenapa sih? Iya ya nomor yang ini. Dikatakan orang itu pengikut Nabi itu kenapa? Karena dia mengikuti atur aturan Nabi nyuruh kita jalankan apa yang dilarang oleh Nabi kita jauhi. Ngerti dong, Ikut jenenge pengikut. Ikut jenenge pengikut pengikut. Oh, Nah ini Pak, oleh karena itu disebutkan di ayat berikutnya Sebelum Nabi diutus, sebelum Quran diturunkan Apa yang terjadi? Wa inkanu min qablu lafi dolalin mubin Sebelum Nabi datang, sebelum Al-Quran diturunkan Manusia ini benar-benar berada di dalam kegelapan yang nyata dalam kesesatan yang nyata kapan manusia mengalami kesesatan ketika Nabi belum datang dan belum memberikan pengajaran kepada mereka Sampai jelas sehingga menjawab surat 3 ayat 164 menerangkan surat 10 ayat 58. Surat 10 ayat 58 menjelaskan surat 4 ayat 69. Surat 4 ayat 69 menjelaskan surat alfa Eh, Runtut ketemu tentu tentunya. Sampai jelas. Jadi surat Al-Fatihah ayat 7 dijelaskan, diterangkan dalam surat 4 ayat 69. Surat 4 ayat 69 dijelaskan surat 10, 10 ayat 58 Surat 4 10 ayat 58 Dijelaskan oleh surat Al-Imran 164 Pas santun ini Nah itu nikmat yang pertama nikmat mutlak. Nah, engkang nomor kali disebut nikmat muqayyad. Napa Pak, Ibu? Nikmat muqayyad, nikmat yang terbatas, nikmat asaat saat sesaat dan sesaat. Nikmat muqayyad. Lah nikmat mukoyak ini diberikan kepada semua makhluk. Harta materi itu bisa dimiliki orang soleh, juga bisa dimiliki orang yang tidak soleh. Bisa dimiliki oleh orang muslim, juga bisa dimiliki oleh orang-orang kafir. Itu nikmat mutlak. Eh nikmat apa tadi? Mukoyat. Nikmat yang berupa materi. Nah, adapun kalau apa namanya eh, kesuksesan, keberhasilan dalam urusan materi itu bukan jaminan mendapat karunia. Kalau panjenengan nanti ngelihat ada orang kok nopo niki banyak durhaka kok sukses niku kan timbul pertanyaan awak dhewe iki lah iya awak dhewe sing salat ing wektu jamane getu rezeki patek wani Jari wong Jawa ini gak patek diwawu duit. <laughs> Padahal awak diri ini sholatnya Takut lah. Tangga diri ini sing lak-lak tuh. Napa lak tuh? <laughs> Salat sakarepe dewi. kata yo gak sholat malah sering mabuk, sering gak karu-karuan. Kok rezeki ini malah kok rezeki ini malah lancar. Itu Bapak jangan punya pertanyaan, apa Gusti Allah gak salah alaman? Gak keliru tak Allah bagi ini. Jawab tidak Pak. Kalau Bapak Ibu atau kita mengalami kita banyak durhaka, kita banyak menentang, kita banyak maksiat, kok kita diberi kelancaran ekonomi, rezeki melimpah ruah. Takutlah kepada Allah. Itu sih disebut istidroj. Apa? Itu yang dinamakan istidroj disebutakan kali kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Wonten gini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi bersabda, "Idza ra'aitallah ta'ala yu'til abda minat dunya." Apabila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia, mayuhibu yang diinginkannya kalau kamu melihat seorang manusia mendapat nikmat yang begitu banyak dari Allah, padahal orang tersebut mukimun ala asih, Padahal orang itu terus menerus dalam maksiat. Dia cinta maksiat, dia pelaku maksiat dan terang-terangan di dalam maksiat dia mendapat kekayaan dan kelancaran ekonomi fa innama dzalika minhu istidraj itu yang dimaksud adalah jebakan berupa nikmat yang nanti disegerakan azab dari Allah nah, Itu kalau Allah mengambil nikmat menyakitkan pelakunya. Niku menyakitkan pelakunya ini Monggo dipun tingali wonten gene surat Al-An'am ayat 44 itu bentuknya nanti. Wonten yang ahli maksiat kok lancar. Niku biasanya sumbungi gak karu-karuan. Mas aku gak sholat ya kayak rezeki sing akeh Bukti ini aku ya disayang karo Gusti Allah. Oh, sing sholat gitu dua urung mesti dikai rezeki sing koyok ini. Masya Allah itu ngawur. Memang gak ngawur. Cuma kamu gak ngerti hakikat dari sebuah musibah ini. Sampun kepanggil surat 6 ayat 44. <clears throat> Iya surat 6 ayat empat puluh 44. Mari kita simak فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Iya. Hmm? Masya Allah, ini kan. Maka tak tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, syariat maksudnya. Mereka lupa syariat, mereka lupa aturan, mereka lupa dengan agamanya. Maka kami pun nah, membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Pintu-pintu keberhasilan dibuka untuk mereka. Pintu-pintu kesuksesan diberikan kepada mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Saat mereka menikmati, saat mereka berdiri di atas kesenangan dan kegembiraan itu, apa? Kami siksa mereka itu dengan Sekonyong-konyong ini yang saya tadi sampaikan. Itu menyakitkan. Jadi Allah mengambilnya itu secara spon, spontan dan tidak tersisa. Tidak tersisa. Apa akibatnya? Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Maka ini kadang-kadang -kadang, sing stres Tak siap dengan menerima kenyataan ini azab dari Allah Oh, makanya kalau kita ini banyak maksiat, kok kenikmatan lancar, segera hati-hati dan segera bertobat kepada Allah. Karena di dalam kenikmatan dan kesuksesan itu sedang ada waktu yang akan menghancurkan kita. Secara sekonyong, konyong Karena Allah yang menjadikan demikian pun itu nikmat secara apa wau mukoniyah. Nah sekarang yang namanya nikmat itu paham wajib disyukuri. Yang namanya nikmat itu wajib disyukuri sekecil apapun nikmat itu. Nah kita sebagai manusia dengan segala bentuk keterbatasan ilmu terbatas, iman juga terbatas. Dengan segala keterbatasan, niku sering melakukan kekufuran-kekufuran terhadap nikmat Allah. Sering saya dengar, terutama ibu-ibu. <laughs> terutama ibu ibu didukung oleh bapak bapak cover <laughs> nikmat ini mboten kerasa coba nanti ngobrol-ngobrol bapak-bapak sing usaha gak jalan-jalan sing situ bukan usaha tapi oleh ensuna niku ngobrol lah saling mengenakan orang lain enak sampai apa sampai masih nganggur si oleh pensiun jawabin apa Piro males pensiun. Piro pensiun itu ya ketok ketok ae. Asli ini yoga ya cukup kalimat ini kalimat syukur napa kufur. Yaitu yang menutup rezeki itu. Ya kalimat ini piro mbak, lu ngerti nih Itu kalimat menutup rezeki, menutup rezeki. Sehingga orang yang mendapat seperti ini sudah dapat nikmat, tapi dianggap masih kecil. Tidak mungkin dia mau bersedekah itu tidak mungkin. Karena dianggap dirinya juga masih tidak oh, mungkin keinginan sedekah itu tidak mungkin sudah. Padahal sedekah dari rezeki yang sedikit itu lalu dia sedekahkan sesuai dengan kemampuan itu yang membuka pintu rezeki. Itu yang membuka pintu rezeki. Nah, kenapa nggak ngerti? Wong kene sing kurang malah dikongkon sedekah. Oh, Ustaz gak cerdas. nah, sering saya temukan begitu. Itu bukan prinsip. Makanya Pak Ngapunten, Ibu, Bapak. Ibu, Bapak. Kalau kita mendapat perintah dari Allah, tolong dicamkan baik-baik. Kalau kita mendapat perintah dari Allah, ini kok jendelok keadaan. Ya, jangan melihat dohirnya perintah. Walaupun perintah itu secara dohir, secara dohir terang-terangan merugikan, merugikan secara dohir. Lakukan. Kalau itu perintah Allah. Yang tentu saja yang namanya melakukan perintah itu sesuai dengan sesuai dengan kemampuan. Seperti perintah sedekah. Saya coba pagi ini kita masing-masing kan macam-macam ya. Ada yang kondisi niku dodol niku seret gak laku lagi. Ada yang seperti itu. Terus ngaji pagi, dikongkon sedekah. Tertarik? Ustaz tak mikir. Nyambutnya kembang kempis di bawah. Sedek nah enak Ustaz ngomong no. Tak ngerti keadaan ini orang. Di sini kan mau oh, bawang sini tangan naik. Orang ke bayar SPP rumah dikokon nulung uang. Wong ini butuh per pasti mayoritas berpikir seperti itu. Pasti mayoritas berpikir seperti itu pasti. Sementara jenengan pernah baca hadis. Ketika kita punya komunitas, Pak. Komunitas kita itu ingin meringankan beban-beban orang. Nah, ada yang nyeldok, Ustaz, kita di rumah itu kan juga punya masalah. Kalau nanti kita sibuk dengan urusan orang lain, masalah kita masalah kita terbengkalai logika menurut logika masuk menurut logika masuk nek jenengan mengikuti atur melihat perintah Allah dilogikakan Niku kamu sih masuk pak. Kita tidak akan menemukan keajaiban-keajaiban dalam dunia. Ngatakan. Coba Mar, coba istri Nabi Ibrahim ketika mendapat perintah untuk ditinggal di tempat tersebut, iku nek gawe logika. Nek gawe akal. Kira-kira piye? Terjadi nggak itu? Mak Maksudnya Hajar disuruh tinggal di padang padang masyarakat Oh padang eh pada masar. di padang pasir di lembah. Lembah niku tempatnya dikatakan di wadin. Wadin itu lembah, tempatnya agak ke bawah dikelilingi oleh bukit. Jadi tempat itu terilusi, terisolasi. Tidak ada orang tertarik ke situ karena nggak ada sesuatu yang dicari di situ. Tidak ada. Makanya dipilih oleh Allah dijadikan tempat untuk apa? Menguji keimanan dan keyakinan. Makanya ketika diperintah di sana itu nggak ada fasilitas. Tempat tinggal nggak ada, bekal untuk kehidupan pun terbatas, lalu ditinggal sendirian. Logika mana yang bisa terima? Logika mana yang bisa terima? Ngeten, Pak. Makanya Nabi Ibrahim begitu meninggalkan Hajar, begitu Hajar kita bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, Al-tatruquni biwakin ghairi unasin wala syai. Hai Ibrahim, apa engkau tinggalkan aku di sini sendirian? Tidak ada teman, tidak ada tetangga, tidak ada sahabat dan tidak ada bekal apapun. Apa engkau tinggalkan aku sendirian dalam kondisi seperti ini? Nabi Ibrahim gak berani jawab. Kenapa? Sulit menjelaskan ini dulu. Bertanya lagi, apa engkau tinggalkan aku di sini di lembah ini tanpa bekal, tanpa teman, sendirian? Bayangannya nopo, engkau nyono apa-apa piye? Kan gitu loh gimana? Gimana nanti kalau ada masalah? Minta tolong kepada siapa? Minta bantuan kepada siapa? Logikanya kan begitu. Wong seorang perempuan, apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan? Tapi inilah hajat. Dia melihat sebuah perintah bukan dengan logika. Dia melihat perintah dengan sebuah keyakinan. Pertanyaan ke pertama, kedua, ketiga nggak ada jawaban. Baru yang keempat Hajar mengatakan karena Hajar yakin gak mungkin Nabi Ibrahim berbuat zalim kepada gak mungkin. Maka Hajar bertanyakan, ya Ibrahim, Allahu amaroka bihada. Apakah Allah yang nyuruh agar aku tinggal di sini sendirian di tempat ini dalam kondisi seperti ini? Apa Allah yang menyuruhmu? Baru Nabi Ibrahim berhenti noleh dan menjawab nangis. Apa kata Nabi Ibrahim? Naam ya Allah yang nyuruhku. Begitu didengar yang menyuruh itu adalah Allah, apa kata Hajar? Hajar mengatakan Wallah Langsung dikunci dengan kalimat sumpah Demi Allah La Allah Allah nggak akan menyia aku di sini. Kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia Pasti ada sesuatu yang besar terjadi di sini. Jadi nanti kita lihat hari ini. Ada sepinya orang. Ada sepinya orang. Di sana tidak ada malam, tidak ada siang. Wis kadingan umroh melek jam piro ya ono wong gitu. Gitu. Kepingin pergi ke, ke Ka'bah sholat malam jam 12 ada orang apa enggak? Ada orang. Jam 1 sana satu jam dua jam tiga tidak ada sepi orang selalu orang. Masya Allah. Apalagi kalau Roma, Roma. Masya Allah. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Nah oleh karena itu nikmat wajib disyukuri. Nikmat wajib disyukuri. Nah Bapak Ibu ini yang kita jelaskan pagi ini. Bulan depan kita membahas ini apa nikmat-nikmat Allah ini, jenis nikmat Allah, kemudian sikap manusia kepada nikmat dampak daripada kufur nikmat itu apa saja ketika nikmat Allah tidak disyukuri saya ulangi ketika nikmat Allah tidak disyukuri itu akan kita bahas di kajian yang akan datang nanti lahir lahir orang-orang yang serakah, lahir orang-orang yang tamak, lahir orang-orang yang hatinya sudah membuta. Itu akan hidup memenuhi umat ini. Ketika nikmat tidak disyukuri, akan terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat amat mengerikan terjadi di dunia kita. Sebagai uh, eh, dengan jenengan buka surat 16 sebagai mukotimah untuk pembahasan berikutnya nanti surat 16 112 surat 16 112 iya Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Saya baca. Dan Allah telah memberikan perumpamaan suatu negeri yang mana negeri itu dahulunya aminatan, aman, mutmainatan, tentram, yaktiha rohud, yaktiha rizkuha rohud dan minkul limakan dan rezekinya datang ke negeri itu melimpah ruah dari segala arah. Negeri itu aman, negeri itu tentram, rezekinya datang dari segala arah melimpah ruah. Namun penduduknya kufur terhadap nikmat Allah. Karena kufurnya penduduk negeri itu Allah mencicipkan kepada mereka dua siksa. Yang pertama pakaian kelaparan, yang kedua pakaian rasa takut disebabkan kufur nikmat yang mereka lakukan. Ada dua siksa yang Allah cicipkan kepada mereka. Satu tadi apa? Pakaian kelaparan. Yang kedua, pakaian ketakutan. Kita simak di kajian yang akan datang tafsir ayat ini. Buah dari kufur nikmat. Saya kira sampai di sini dulu kajian kita di pagi ini mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita dari setiap kebaikan dan ketaatan dan kalimat-kalimat yang menunjukkan kufur ayat betul-betul dijaga dihindari ya, termasuk yang tadi kita sebutkan semoga Allah Ta'ala menolong kita dari segala keburukan menyelamatkan kita dari segala fitnah dan mengantarkan kita kepada kebaikan kemaslahatan serta ke kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Aku lakukan ya, dan astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.